بسم الله الرحمن الرحيم ونقول إن في وقتنا هذا قد استقوت فيه العقيدة وعظم شأنه لأنها قد بأدت شمسه ومال الذي يعزز وإلا فقد يغزز يغزز وإلا فقد كان في وقته ناس ما يعرفونه وهم في تريم كما حكي أن محمد لعجم يقصد عند رجل حظايا إذا جاء إلى تريم إذا جاء إلى تريم ففي بعض الأوقات جاء إلى عنده وقال أسرعوا بالقهوة بان ندرك صلاة الظهر مع الحبيب عبد الله فقال له الرجل أنتم يا آل علوى لكم عقيدة في الحبيب ويقولون إنه أعمى هو صدق فقال له محمد المذكور كيف وأنت ما تعرفه لا أد يجمعني مجلس وإياك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد Inna fi waktina hadha di waktu kita sekarang di zaman sekarang ini kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumed, qad kuat fihi al-aqidah benar-benar menjadi kuat itu akidah mereka ahli sunnah wal jamaah semuanya wa azum syanuh dan akidah ini urusan yang sangat agung besar kuat cinta kepada orang soleh saat itu luar biasa. Lianna qad ba'udat syamsu. Wa malal ladhi yughazziz. Karena memang akidah ini uh, sudah menjadi jauh mataharinya, maksudnya sudah terang benderang. Yang sudah diterangkan, dipertahankan, diperkuat oleh pendahulu-pendahulu Wa malladhi yughazziz dan ahli ta'wik perong-rong daripada akidah sudah mereka punah. Wa illa faqad kana fi waqti tapi dalam waktu Habibullah Haddad ini ceritakan Habibullah Haddad ini. Nasun ma ya'rifuna, banyak orang yang tidak mengetahui Habib Abdullah Al-Haddad. hum fi Tarim padahal mereka tinggal di kota Tarim. Oh, kalau sekarang banyak yang tahu Habibullah Haddad, banyak yang cinta. Orang yang benci-benci sama Abu Haddad sudah nggak ada. Tapi waktu masa hidupnya, oh jangan dianggap seperti sekarang yang menceritakan kebaikannya. Banyak yang nggak seneng, banyak yang nggak tahu. Padahal tinggalnya di kota Tarim. Kemudian diceritakan ada Muhammad Lajam. Muhammad Lajam ini dia tinggal ada di dekat Shibam sana. Muhammad Lajam ini biasanya kalau ke kota Tarim dia tadi itu mampir ke Habai tukang jirit kitab. Yaksid inda rajul Haddai, mujallidul kutub. Kalau kau masuk di Dajjal ila Tarim, ke Tarim mampir ke situ. Fa fi ba'dil awqat ja'ila indih. Muhammad Lajam ini datang ke tempat itu, itu sebagaimana biasa masuk ke Tarim. Wagol asri'u bil gawa. Eh cepat keluarkan kopi. Sama ngomong sama yang Sahibul Bait ini. Asri'u bil gawa. Ayo eh, cepat eh kalau mau nyugui keluarkan kopi. Bahnu salat zuhur ma'al Habib Abdullah. Kita kepingin nututi salat zuhur bersama Habib Abdullah Al-Haddad, Zainal Al-Haddad. Qala lahu rajul tukang jirit kitab ini ngomong sama si Muhammad Lajam, "Antum ya al-awa lakum agida fil Habib." wa yaqulun innu hu sidik inti wahai al alwa alwa ini jadi di Hadramut ada istilah alwa dan hadro Hah? E, daerah Sibam sampai Goten itu namanya alwa ya kalau Sibam sampai e, ke timur itu hadro eh kamu wahai penduduk alwa Lakum aqidah fil Habib, kamu kok nemen yakin sama Habib Abdullah ini. Orang-orang mengenal dia a'ma, innahu a'ma, orang buta. Kan benar dia buta. Ngeremehkan Allah hadat ini. Tidak tahu kalau ini orang hebat, orang pilihan ini. Kalau Muhammad al-Madhkur si Muhammad La'jam ini berkata kepada orang ini, "Kif wa antama Taarifuh. Kamu tidak kenal sama dia? Tinggal di kota Tarim tidak kenal Habib Abdullah Haddad. La'ad yajma'uni majlis wa iyyak. Mulai sekarang nggak usah kumpul lagi anak sama inti. Nggak mau kenal lagi sama inti. Ini gambaran bahwa jangan kamu anggap kalau sudah jadi gutub itu eh, kemudian khalas dia tadi itu seperti raja dipijeti setiap saat, dilayani setiap saat. Itu ustadz kampungan yang model begitu itu. Hmm. Tapi mereka itu orang yang banyak mendapatkan musibah, banyak yang nggak tahu kedudukannya sama dengan Sayyidina Muhammad. Nggak gampang itu kira kalau jadi, jadi nabi enak gitu, sot-sotan gitu. Kemudian diciumi tangan di mana-mana, kemudian amplopnya gede-gede. Enggak dilempari batu, dicaci, dituduh sana, tuduh sini. Perjuangannya luar biasa, begitulah eh, mereka. Alhamdulillah Haddad ini zamannya nggak ada, banyak orang tahu. Malah dikenal si buta. Memang beliau buta. Mulai umur 4 tahun. Banyak orang nggak nggak mengerti. Oh setelah meninggal kelas mengerti. Oh, kadang-kadang orang itu kalau kalau meninggal baru disenangi ya. Karena Habib Hasan uh, eh, Asyati bilang eh mudahul gubur. Ini orang ini adalah Eh, pemuja kuburan. Kenapa? Kalau udah mati, kalau oh, ini masya Allah kan kata ini dulu begini ada alim, tapi masa hidupnya nggak ada yang datang belajar. Kalau udah mati baru diziarahi. Mudahul kubur, pemuja kuburan ini, kata Habib Hasan Asyatiri. Masa hidupnya nggak ada yang ngambil manfaat. Paham? Ah. Jadi e, begitulah mereka ya. Jadi tantangannya semakin berat bagi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Ma min waliyin ma min nabiyyin aw waliyyin kamilin humilat lahu rayah illa udi. Tidak ada seorang wali, seorang nabi yang membawa bendera Islam kecuali banyak musuhnya. Banyak gangguannya. Kan? Kamil ya Ridwan. Wa qala radhiyallahu anhu man talaha man talaba ar-raha fi dunya fa huwa maghrur li'annahu talaba syai'an ma yakun kama qala ba'dhum tatlubu ar-rahata fi daril fana khaba man yatlubu syai'an la yakun wa kama qala ba'dhum man talaba ma la yukhlaq at'ab nafsahu wa lam yurzak yakni talib orang yang minta tenang di dunia man talaba ar-raha fi dunya fa berarti orang itu tertipu Bodoh wis berarti. nah ada tenang ada di dunia. Li'annahu talaba syai'an ma yakun karena dia mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia. Allah ciptakan dunia ini daru fitnah. Daru ikhtibar, daru imtihan, darul wafa, darul maut. Tempat mati di akhirat tidak ada mati, tidak ada tempat mati di sana. Tempat mati, tempatnya penyakit, tempatnya musibah, tempatnya gempa, tempatnya e, tsunami, tempatnya permusuhan, pertempuran, peperangan. Di surga nggak ada, di akhirat gak ada nanti. Kemudian kamu minta tidak dapat musibah, nggak pernah sakit. Talabur ruh rahafid dunia muhal bilang. Mencari ketenangan di atas dunia ini satu hal yang mustahil. Karena itu dikatakan tatrubur roha fi daril fana. Kamu mencari ketenangan ada di tempat yang fana ini. Khaba man yatlub syai'an la yakun. Sia-sia orang yang mencari sesuatu yang enggak, enggak terjadi. Sia-sia. Enggak terjadi tapi dicari. Udahlah, inti hadapi di dunia ini seakan-akan gitu. Inti harus siap sakit, Inti harus siap payah, inti harus siap susah, inti harus siap mati, inti harus siap. Di dunia itu memang pasti terjadi itu, nggak mungkin nggak terjadi. Nah, minta nggak terjadi itu semuanya, khab, sia-sia nggak mungkin itu. nggak mungkin nggak terjadi. Kama qala ba'dhum man talaba ma la yukhlaq siapa yang berharap sesuatu yang tidak yang tidak diciptakan oleh Allah aba nafsah walam yurzak dia sama dengan memperpayah dirinya dan dia tidak mendapatkan itu tidak diciptakan oleh Allah misal misal cari matahari sak coba ya digali bumi be tahu matahari sak Faham paham ya sia-sia ab nafsah walam yurzak dan dia tidak mendapatkan itu dan dia tidak mendapatkan itu. Yesus waduh ambil ceritanya keris ditembak tidak makan itu. Atab nafsah walam yurzak. Faham ya? Karena itu jangan kamu menjadi orang yang berhayal dari dunia ini. Eh, hadapi semuanya tapi tentunya dengan sabar, dengan iman. Ya, yakni talabat dunia fi dunia a'lam.